Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah lahun walain, hanya senda gurau, hanya main-main. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhir. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Berapa lama jamaah itu makan di sini? 70, 80 enggak lama. Yang 100 tahun sudah jarang. Kehidupan ini yang 70 tahun lahu walai, permainan. Tapi ada orang yang lengah dengan permainan ini. Kalau mungkin saya boleh contohkan, dulu ada namanya permainan monopoli. Tahu Jangan main monopoli. Dunia itu mungkin kurang lebih seperti main monopoli. Antum lihat orang lagi main ya. Di situ nanti dia bisa beli rumah, dia bikin rumah, dia bisa beli hotel, dia bikin hotel, dia punya duit banyak, seneng tuh main. Setelah itu ditutup, selesai, nggak ada apa-apa. Inti fungsional nggak bisa dipakai ini full. Ini cuma permainan. Rumahnya ini, ya, nggak bisa. Hotel yang ini punya ya, nggak ada, cuma permainan. Betul. Kita lihat orang-orang yang punya hotel, punya rumah di bawah kemana rumah sama hotel? Nggak ada. Sama nggak ada yang dibawa. Selesai ketika waktunya habis, orang main monopoli ditutup tuh, selesai. Mana ruangmu nggak ada. Itu cuma main-main. Aku cuma main. Duitmu kok banyak dapat berapa juta? Nggak ada, itu cuma permain. Begitu pula kehidupan kita. Wa inna daral akhirah lahiyal hayat. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Kadang kala orang sibuk dengan permainan, dengan bikin rumah, bikin terus dia sibuk. Gak ada yang dia sisakan untuk dia bawa. Nggak ada, dia tinggal di situ. Laukan ya'lamun. Andai kata mereka itu